Yang bisa mempererat ukhuwah kita dan bisa menambah semangat kita baik di dalam menjalankan apa-apa yang telah kita yakini dan dalam mempelajari apa-apa yang belum kita ketahui dari syariat-syariat ini. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang kita semua yakin bahwasanya kitab tersebut merupakan bimbingan bagi semua umat manusia. Yang siapa saja berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat. Dan sebaliknya siapa saja yang meninggalkannya, maka dia akan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ونحشره يوم القيامة أعمى Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Qur'an sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian besar ahli tafsir Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka sungguh baginya penghidupan yang sempit Kesempitan hidup baik di dunia maupun di alam barzah terlebih lagi di negeri akhir wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira wahai rabbku kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika hidup di dunia aku ini adalah seorang yang melihat tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka Allah Azza wa Jal membantah perkataan dia dengan firman-Nya, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah balasannya. telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika kamu hidup di dunia akan tapi engkau malah meninggalkannya maka demikian pula pada hari ini engkau ditinggalkan dan tentunya seorang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang pertolongan Allah dan perlindungan darinya sangat dibutuhkan yaitu hari kiamat hari yang saat itu betul-betul diketahui bahwasanya hanya Allah sematalah yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan al-mulk kekuasaan sebagaimana dalam surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Walaupun Allah menguasai semua hari-hari yang ada, baik hari-hari di dunia maupun hari-hari di negeri akhir, akan tapi dikhususkan penyebutan Yaumitin hari pembalasan karena memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut ikhwani tidak ada satupun yang menandinginya. Mungkin semasa hidup di dunia ada di kalangan manusia-manusia ini yang mengaku dia memiliki kekuasaan. Mengaku bahwasanya dia bisa keluar dari kekuasaan Allah, mengatur sendiri hidupnya dan seterusnya. Akan tetapi di negeri akhir semua itu tiada. Dan betul-betul terlihat siapa sebenarnya zat yang maha perkasa, zat yang maha memiliki kekuasaan di negeri tersebut di hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala tinggalkan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim mempunyai semangat dalam usaha untuk mempelajari Al-Qur'an baik dalam membacanya, menghafalnya mentadaburinya terlebih lagi dalam mengambil peringatan-peringatan yang ada di dalamnya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dan insyaallah ikhwanifillah pada pertemuan yang kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini kita akan berhenti sejenak dengan salah satu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang agung yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah Subhanahu wa taala berfirman Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah Rabb kami adalah Allah mengaku bahwasanya zat yang telah menciptakannya zat yang memiliki semua jagat raya ini zat yang mengatur semua kehidupannya dan tentunya zat yang seperti ini adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi mengakui bahwasanya semua itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbuna mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Tsummastaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang memiliki sifat demikian Allah takhafu wa la tahzanu agar kalian jangan khawatir jangan takut dan jangan pula bersedih hati wa abshiru dan bergembiralah kalian bil jannatil allati kuntum tu'adun dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kalian. Ayat yang mulia ini ikhwani fillah mengkhabarkan kepada kita tentang perkara yang sangat penting yang hendaknya diwujudkan oleh seorang hamba agar dia bisa mendapatkan keselamatan dari ketakutan keselamatan dari kesedihan dan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya, "Alladzina qalu rabbuna Allah." orang-orang yang menyatakan bahwasanya Rob kami adalah Allah. Bukan sekedar pengakuan saja, ikhwanifillah. Bukan sekedar ucapan lisan semata, akan tapi pengakuan yang didukung dengan pemenuhan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Inilah yang dimaksud. Karena syarat kita ikhwanifillah. Tidaklah mengakui suatu pengakuan tanpa ada bukti padanya. Dan ini merupakan kaidah yang umum dalam semua perkara-perkara syariat. Bahwasanya pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti maka tidak diterima. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti-bukti itu wajib ditetangkan oleh orang-orang yang mengaku-aku. Maka berarti ayat innal qalu yang dimaksud adalah bukan mereka yang semata-mata sekedar mengucapkan rabbunallah. Akan tapi pengucapan yang dibangun di atas akidah yang kokoh, keyakinan yang kuat dan didukung dengan amalan perbuatan yang sesuai dengan apa-apa yang telah dia ucapkan. Tumbas takomu kemudian istiqomah di atasnya. Hal ini pula yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya yang paling mulia secara mutlak yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umir. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat agar mereka semua beriman dan istiqomah di atas keimanannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Sofyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain setelah jawaban yang, yang engkau berikan. Berarti pertanyaan yang diajukan ini pertanyaan yang sangat penting ikhwanikillah. Dan tentunya jawaban yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW juga merupakan jawaban yang sangat penting. Kenapa? Karena suatu pertanyaan diajukan dan jawaban yang diinginkan adalah suatu jawaban yang tidak membutuhkan pertanyaan kepada selainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Ini dua perkara. Dia membangun keimanannya dengan iman yang sahih. Bagaimana iman yang sahih tersebut, fillah? Iman yang sahih adalah iman yang dibangun di atas manhaj salaf dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim, kalangan tabi'in dan tabi'in tabi'in. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka itu beriman semisal dengan apa-apa yang kalian iman dengannya, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan hidayah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur suatu keimanan yang apabila seorang mengimaninya dia dikatakan mendapatkan hidayah yaitu keimanan seperti yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihi. Berarti apabila seorang menginginkan iman yang sahih, hendaknya dia menempuh jalan para sahabat Allah alaihim dalam beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan bahwasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah tiga generasi awal. Yang tentunya pernyataan beliau ini ikhwanifillah bukan pernyataan yang tidak mempunyai arti. Akan tapi yang diinginkan adalah barang siapa yang ingin mencapai kebaikan sebagaimana yang telah mereka capai, maka hendaknya mengambil jalan mereka baik dalam memahami agama ini, dalam beriman, dalam berakidah, dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina ilunahum thumma alladziina ilunahum Sebaik-baik manusia adalah generasi, Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Dan generasi setelahnya, generasi tabi'un tabi'in. Apabila seorang hamba telah beriman sebagaimana yang telah ditempuh oleh tiga generasi ini, ikhwanifillah, maka berbahagialah. Bahwasanya iman yang ada padanya adalah iman yang sahih. Dan tentunya hal ini butuh untuk dipelajari. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, dan bagaimana para tabi'in tabi'in dalam mereka beriman dan berakidah. Dan mempelajari akidah yang sahih, keimanan yang benar, ikhwanikillah, merupakan perkara yang sangat penting dan perkara yang pertama kali hendaknya dipelajari oleh seorang muslim. Sebagaimana datang dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu dan disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i Rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawira. Dulu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kami saat itu adalah fitnatun hazawirah. Pemuda-pemuda yang belia, pemuda-pemuda yang masih mempunyai pemahaman jernih, kekuatan yang mantap, belum terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Mereka dalam kondisi yang begitu bagus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Apakah untuk bekerja? ataukah untuk main-main ataukah sekedar bercakap-cakap tidak akan tapi mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamnal al-iman maka kami mempelajari al-iman mempelajari keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang iman ini ikhwani fillah waffaqani Allah wa iyyakum merupakan syarat utama keselamatan seorang hamba yang tidak akan mungkin hamba bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka tanpanya. Maka para sahabat Ridwanullah alaihim mereka mempelajari perkara ini dan dijadikan sebagai perkara pertama kali yang harus dipelajari. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Lihat. Karena memang tidak akan bermanfaat bacaan dia kiraah dia, hafalan dia terhadap Al-Quran apabila tidak dibangun di atas keimanan yang benar. Maka mereka mempelajari iman yang benar itu bagaimana terlebih dahulu kemudian mempelajari Al-Quran. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran thumma ta'allamna thumma ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imana. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran Maka semakin bertambahlah keimanan yang ada pada diri kami Lihat Ketika suatu kaum menempuh jalan yang benar Maka hasil yang didapatkannya pun Hasil yang memuaskan ikhwanifillah Ketika mereka mengedepankan perkara yang paling urgen dalam kehidupan seorang hamba Yaitu keimanan yang benar Sebelum perkara-perkara yang lain Kemudian setelah tertancap keimanan yang benar tersebut, mereka mempelajari perkara-perkara berikutnya, maka apa-apa yang dipelajari berikutnya tersebut akan semakin menambah apa-apa yang telah didapat sebelumnya dari keimanan yang benar. Lihat, ketika mereka mempelajari Al-Qur'an, keimanan yang ada semakin bertambah. Karena memang demikianlah keadaan orang-orang yang beriman innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Sungguhnya orang-orang yang beriman yakni beriman dengan keimanan yang benar Apabila disebut Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka gentar, hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya semakin bertambah keimanan mereka. Jadi seorang muslim ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mempelajari kemudian merasa keimanannya tidak ada tambahan sama sekali. Merasa keimanannya malah mungkin menurun maka hendaknya segera berhenti ikhwanifillah dan mengoreksi dirinya. Ada apa dengan keimanan yang ada pada dirinya? Segera mengoreksi diri dan segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin di sana ada dosa-dosa ada kesalahan-kesalahan sehingga menghalangi seorang hamba dari bertambahnya keimanan ketika mendengar ayat-ayat Allah. Menghalangi seorang hamba dari turunnya rasa khauf, rasa takut kepadanya ketika diperdengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena seorang yang beriman keadaannya tidak demikian. Akan tapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal yang barusan kita baca ayatnya. Inilah keimanan yang dituntut. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Kemudian beliau mengatakan, "Tsummastaqim." Kemudian istiqomahlah di atas keimananmu tersebut. Pada perintah ini ikhwani fillah terkandung di dalamnya bahwasanya ketika seorang hamba menempuh jalan keimanan di sana ada perkara-perkara yang akan menjadi ganjalan. Akan muncul ujian-ujian di tengah jalan. Sehingga butuh seorang tetap kokoh di atasnya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Walaupun di sana ada halangan dan rintangan. Karena halangan, rintangan serta ujian ikhwanifillah mesti ada bagi mereka-mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Dan ini sunnatullah yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ganti. Qala Allah taala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an amanna wa hum la yuftanun wa fatanna alladhina min qablihim fala Allahu alladhina sadaqu wa la al-kadhibin alif lam mim Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna kami beriman kemudian mereka tidak diuji Tentu ini merupakan sangkaan yang sangat keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Berarti Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, ikhwanifillah. Maka dia pula akan menguji kita semua. Menguji setiap orang-orang yang menyatakan amanna kami beriman. Untuk apa? Untuk diketahui siapa-siapa di antara mereka yang sodaku jujur dalam keimanannya dan diketahui siapa-siapa di antara mereka yang hanya sekedar dusta dalam pengakuan imannya. Sehingga butuh keistiqomahan di atas jalan keimanan. Karena ada ujian-ujian yang akan menghalangi. Dan sesuai dengan derajat keimanan seseorang, kuatnya iman yang ada pada diri seorang mukmin maka demikian pula besar ujian yang akan didapati olehnya Asyadun nasi bala'an al-anbiya Thummal amthal fal-amthal sebesar-besar ujian yang menimpa seorang hamba adalah ujian para anbiya para anbiya mereka-mereka yang mendapatkan ujian paling besar di dunia ini karena memang ikhwanifillah mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keimanan yang sempurna. Maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Summal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya orang-orang yang berada di bawah derajat para ambiya, kemudian mereka-mereka yang berada di bawah derajatnya demikian seterusnya faman kana fi dinihi salba syaddida lahu bala'u barang siapa yang pada agamanya ini kuat imannya kuat maka ujiannya pun semakin kuat dan sebaliknya faman kana fi dinihi riqah barang siapa yang pada agamanya itu lemah tipis maka akan diuji sesuai dengan kadar agama yang dia miliki. Berarti butuh keistiqomahan. Karena di sana ada ujian. Aman amantu billah tsumma Tanpa kedua perkara ini ikhwani fillah. Seorang walaupun dia di awalnya bisa beriman dengan keimanan yang benar, maka mungkin di tengah jalan dia berbelok kepada jalan-jalan yang menyimpangkan dari keimanan. Karena memang iblis senantiasa mengintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalannya yang lurus ikhwanillah. Jangan harap ketika seorang menjalani kehidupan di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua jalan yang ada itu jalan yang mulus. Jalan yang penuh rintangan dan godaan di sana dan di sini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah gambarkan kepada kita bagaimana banyaknya jalan-jalan yang menyimpangkan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta mustaqiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kami satu garis yang lurus. khututan an wa an Kemudian beliau menggaris garis-garis yang banyak di sisi kanan dan kirinya. Kemudian beliau menjelaskan apa maksud dari garis-garis yang beliau tulis tersebut. Belum menjelaskan bahwasanya garis yang lurus adalah sabilullah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan dan garis-garis yang ada di kanan dan kirinya adalah jalan-jalan syaitan yang tidak ada pada satu jalan tersebut kecuali syaitan telah siap untuk menyeru manusia masuk ke dalamnya. Berarti jalan yang lurus ini khonifillah banyak sekali godaan-godaannya Sehingga butuh keistiqomahan Lalu apa? Sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang kepada istiqomah Yang apabila seseorang bisa kokoh di atasnya ikhwanifillah ini merupakan sebesar-besar karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala A'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar karamah adalah tetapnya seorang hamba di atas keistiqomahan. Bukan seorang yang bisa terbang, bukan seorang yang bisa mengobati orang sakit parah, bukan seorang yang apabila membaca kepada orang lain kemudian orang dibacakan tersebut langsung sembuh dari penyakitnya. Sebagian ahlul hak mungkin demikian merupakan karomah. Namun di sana ada karomah yang lebih besar dari itu semua yaitu luzumul istiqomah. Tetapnya seseorang di atas keistiqomahan. Secara garis besar Jalan-jalan atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada keistiqomahan ikhwanifillah kembali kepada tiga sebab utama. Yang masing-masing sebab tersebut bisa diperinci menjadi sebab-sebab yang begitu banyak. Akan tapi ketika seorang memahami tiga perkara ini, maka keistiqomahan dan tentunya dengan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa dia dapatkan. Yang pertama, tahqiqu syahadati la ilaha illallah. Yaitu mewujudkan persyahadatan la ilaha illallah. Karena persyahadatan ini ikhwani fillah persyahadatan yang agung yang dituntut dari seorang hamba dan bukan persyahadatan yang hanya dituntut dalam nisan belaka akan tapi mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang begitu luas. Seorang ketika mewujudkan persyahadatan la ilaha illallah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Semua sesembahan-sembahan yang ada di dunia ini adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq dan apa-apa yang disembah selainnya adalah perkara-perkara yang batin. Tercakup di sana ikhwanifillah keyakinan seorang hamba dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami' Maha mendengar. Dan semua sifat-sifat yang lain. Ketika hal ini betul-betul tertancap pada diri seorang hamba, maka merupakan sebab terbesar seorang bisa istiqomah. Kalau mengetahui Allah adalah Al-Alim, Maha tahu apa-apa yang ada pada diri kita, baik zahir kita, batin kita, ucapan kita dalam keadaan bersama manusia maupun dalam keadaan bersendirian maupun dalam pembicaraan-pembicaraan rahasia. Maka Bagaimana seorang bisa terjerumus dalam kemaksiatan? Karena tentunya orang yang seperti ini akan berusaha sebisa mungkin agar Allah mengetahui dirinya itu adalah sebagai seorang hambanya yang bertakwa. Hambanya yang baik. Bukan hamba-hambanya yang berbuat kerusakan. Kalau mengetahui Allah itu adalah as-sami' Dan yang maha mengetahui, maha mendengar Maka dia akan menjaga agar lisannya ini tidak mengeluarkan kecuali perkataan-perkataan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ikhwan Berarti ini merupakan sebab terbesar yang akan mengantarkan seorang hamba kepada istiqomah, tahqiqu syahadati la ilaha illallah. Kemudian sebab yang kedua, tahqiqu syahadati anna Muhammadar Rasulullah betul-betul mewujudkan persyahadatan dia bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan persyahadatan yang sangat besar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua hamba-hambanya. Yang tidak akan sempurna persyahadatan la ilaha illallah kecuali dengan mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah. dan perwujudan persyahadatan yang agung ini ikhwani fillah yaitu dengan membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Rasulullah tasdiquhu fima akhbar kemudian dengan menunaikan apa-apa yang dia perintahkan serta menjauhi apa-apa yang beliau larang dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang telah beliau syariatkan. Bila seorang hamba betul-betul mewujudkan persyahadatan anna Muhammad Rasulullah ikhwani fillah maka sungguh dia akan terselamatkan dari berbagai macam kebitahan-kebitahan dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena tidaklah suatu kelompok menyimpang dari jalan yang lurus kecuali dikarenakan sebab menyelisihi jalan Rasulullah. Berarti setiap orang yang menyimpang dari jalan keistiqomahan mesti ada padanya penyelesaian terhadap konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. hizbiun menyimpang dari keistiqomahan. Sebabnya kalau tidak dari sisi karena mereka tidak mewujudkan bersyahadatan la ilaha illallah dari sisi karena mereka tidak mewujudkan bersyahadat Muhammadur Rasulullah dengan membikin-bikin cara-cara yang baru dalam agama membikin metode-metode dakwah yang baru membikin cara-cara dan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sini kita ketahui seorang yang betul-betul mewujudkan persyahadatan Muhammad Rasulullah, dia akan istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena memang jalan Rasulullah itulah yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebagaimana beliau sendiri telah menegaskan agar setiap muslim mengambil jalan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku Kemudian perkara yang ketiga yang akan mengantarkan seorang kepada keistiqomahan adalah ketika dia beramal, bertutur kata, dan berbuat pada kehidupan di dunia ini, ikhwanifillah, hendaknya dia yakin bahwasanya kehidupan ini sementara. Kehidupan ini hanyalah tempat untuk singgah belaka, bukan tempat hidup yang kekal. Ini perkara yang juga sangat penting yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keistiqomahan ikhwanifillah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbingkan kepada sahabat sahabat beliau Ridwanullah alaihim. Kun fit dunia ka'an ka'annaka gharibun awabiru abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang horib, seorang yang asing. Atau seorang yang numpang lewat belaka, sekadar lewat pada suatu jalan. Seorang yang asing ikhwanifillah di suatu negeri, dia di negeri tersebut tidak akan mungkin kemudian berlama-lama atau bersantai-santai karena dia tahu dia orang yang asing akan me meneruskan perjalanannya. Tentunya orang seperti ini akan berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya karena dia akan meneruskan suatu perjalanan yang jauh yang butuh bekal yang cukup. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini mengatakan, "Fa idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa'." Babila engkau berada di waktu sore hari maka jangan engkau menunggu waktu pagi hari untuk beramal. Karena engkau hanya orang yang sekedar lewat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi hari, jangan menunggu waktu sore hari untuk beramal. Karena engkau sekedar lewat saja. Tidak akan menetap. Sedangkan umur itu singkat. Tidak tahu siap kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah membimbingkan kepada kita ikhwanifillah bahwasanya apabila telah datang kepadamu suatu kesempatan untuk beramal maka jangan engkau sia-siakan jangan engkau lewatkan karena khawatir kesempatan tersebut tidak terulang kembali atau khawatir ketika datang kesempatan kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala telah mengubah hatimu yang tadi berangan-angan untuk beribadah kemudian hilang angan-angan dan niatan-niatan tersebut dikarenakan apa dikarenakan berakhir-akhir dari bersegera untuk menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersegera untuk beramal soleh. yang hal ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim bersegeralah kalian dengan amalan-amalan sebelum datang dan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang fitnah ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaqita'il mudlim seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam ikhwan fillah diawali dengan senja, kemudian semakin naik tingkatan kegelapannya dan terus demikian sampai menjadi gelap pekat. Tidak akan mungkin lagi seorang mengetahui mana yang hak. Kaqita'il lailil mudlim sehingga seorang tidak tahu lagi bahwasanya kekufuran itu merupakan perkara yang sangat mencelakakan. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seorang laki-laki di pagi harinya dalam keadaan beriman kemudian sore harinya menjadi kafir. Sebaliknya wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore harinya dia seorang yang mukmin kemudian pagi harinya sudah menjadi kafir ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia dia menjual agamanya dengan perbendaraan yang kecil dari dunia ini dengan bagian yang kecil saja ikhwani filah tidak seluruh dunia dia cakup tidak seluruh dunia hanya sebagian kecil saja akan tapi dengan sebagian kecil dari dunia tersebut sudah mampu untuk menjadikan agamanya terjual dan tentunya yang demikian ini merupakan kerugian yang sangat besar dan sebab utamanya karena tidak sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Di sana ada kehidupan yang kekal, yang butuh persiapan, yang tidak akan bermanfaat di sana tangis dan penyesalan. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata perhiasan yang menipu belaka. Dan hanyalah kehidupan akhirat itulah kehidupan yang tetap dan abadi. Wal akhiratu khairu abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat-ayat yang begitu banyak menyebutkan dan mengkhabarkan kepada kita ikhwanifillah tentang perbandingan antara dunia dan akhirat yang tidak akan mungkin dibandingkan. Perbandingan yang begitu jauh dari sisi kebaikan antara dunia dan akhirat. Kalau suatu amalan yang ringan, dua rakaat salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh. Itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia beserta isinya. Terlebih lagi dengan sebagian dari perbendaharaan yang ada di dunia ini. Ini baru dua rakaat sunnah. Terlebih lagi rakaat-rakaat yang wajib ikhwanifillah. Terlebih lagi amalan-amalan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umatnya. Kalau kita ingin melihat yang di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya ma fiha." tempat cemeti salah seorang di antara kalian di surga itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ini cuma tempat cemeti. Perkara yang sangat remeh di dunia. Tapi di negeri akhirat keadaannya khairun minad dunya ma Bagaimana tidak karena negeri akhirat itu surga Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar padanya apa-apa yang belum pernah mata ini melihat dari kenikmatan-kenikmatan belum pernah telinga ini mendengar dari suara-suara yang merdu dan khabar-khabar yang mencengangkan dan belum pernah terbesit dalam hati ini sedikit pun tentang nikmat-nikmat yang ada di sana ikhwanillah setiap orang ingin membayangkan tentang kenikmatan surga maka hakikatnya itu lebih dari semua yang dia bayangkan. Lalu bagaimana nikmat yang begitu luas dan anugerah yang begitu agung tersebut kemudian dia lalaikan hanya untuk mendapatkan kehidupan duniawi. Dari sebab yang ketiga ini ikhwanillah kita ketahui orang-orang yang menyimpang dari jalan istiqomah di antara sebabnya karena mereka lalai bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara. Di sana ada kehidupan yang lebih butuh untuk dipersiapkan. Dan memang kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tangga untuk menuju akhirat dan sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal ke sana. Sehingga Allah memerintahkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini tiga sebab utama. Ya apabila seorang memahaminya ikhwani fillah dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalamnya maka keistiqomahan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai yaitu mewujudkan persyahadatan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya mewujudkan persyahadatan Muhammadur Rasulullah dengan sebenar-benarnya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara perkara pertama kembalinya kepada keikhlasan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalangi seorang hamba dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang menjermuskan ke dalam penyimpangan dari jalan ke istiqomah. Sebab yang kedua, menghalangi seorang ikhwanifillah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kepada kebitahan-kebitahan, Karena dia betul-betul mewujudkan syahadah dia bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah hizbiyah, fitnah-fitnah kebitahan. Perkara ketiga, menyelamatkan seorang hamba dari fitnah dunia. Karena memang tiga perkara ini yaitu fitnah terhadap keikhlasan, kemudian kebitahan dan fitnah dunia merupakan perkara terbesar yang menyimpangkan seorang hamba dari jalan keistiqomahan. Sehingga apabila seorang yang istiqomah harus memenuhi lawannya. Yaitu tiga perkara yang telah disebutkan di depan. Dan setelah itu terwujud ikhwanifillah. Maka jangan lupa satu hal. Yaitu mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepadanya agar diberi taufik dan hidayah sehingga tetap di atas keistiqomahan. Karena betapapun seorang hamba berusaha untuk betul-betul lurus, mesti dia akan tergelincir suatu saat ikhwanifillah. Karena memang itulah sifat dasar manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah isyaratkan hal ini dalam hadisnya sandidu wa qaribu itu yaitu bersikap luruslah, benarlah, inilah mana istiqomah. Yaitu seorang betul-betul melaksanakan suatu amalan dengan betul sebagaimana seorang melempar panah tepat pas di atas bidikannya. Ini makna itu Ini perintah yang pertama di tuntut dari kita. Kemudian beliau mengetahui bahwasanya memang perkara ini berat dan banyak orang yang tidak mampu untuk mencapainya maka beliau mengatakan waqaribu tidak mampu untuk lurus tepat pada sasaran waqaribu mendekatlah mendekat walaupun engkau mengenai cuma di sampingnya tapi waqaribu mendekat dan usaha terus untuk bisa mendekat mendekat kepada jalan yang betul-betul lurus setiap terjadi ketergelinciran segera kembali Terjadi kesalahan segera meminta ampunan. Terjadi kekurangan segera menutupinya. Demikian seterusnya. Inilah makna saddidu wa qaribu. Sehingga dari sini pula kita ketahui betapa pentingnya seorang meminta as-sadad kelurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula hal ini telah beliau wasiatkan kepada menantu beliau sekaligus sepupu beliau yang merupakan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Manusia nomor empat yang terbaik di umat ini yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dan membimbingkan kepada sahabat yang mulia ini ikhwani fillah untuk berdoa Allahumma hdini saddidni doa yang ringkas Allahumma hdini saddidni ya Allah berilah hidayah kepadaku dan wasaddidni berilah kelurusan kepadaku jangan sampai aku menentukan perkara yang salah menyimpang ke kiri maupun ke kanan Allahumma hdini saddidni dan Rasulullah menggambarkan Ungkur bil hidayah hidayah tariq. Ingatlah ketika engkau meminta petunjuk dari Allah seperti seorang meminta petunjuk jalan ketika dia melewati suatu jalan yang dia tidak tahu kemana yang benar. Dia betul-betul meminta agar ditunjukkan jalan yang mengantarkan pada tujuan. Wadkur bis sadat sadat sahm dan ingatlah ketika engkau meminta kelurusan ingat seperti lurusnya sebatang anak panah. Karena anak panah ikhwanifillah kapan saja dia melenceng sedikit saja maka tidak akan sampai pada sasaran. Sehingga ketika seorang meminta dua perkara ini hidayah dan as-sadat, ingat dua perkara tersebut. Bahwa saya betul-betul kita sangat butuh sebagaimana butuhnya seorang yang tersesat di jalan. Dan betul-betul kita butuh kelurusan sebagaimana butuhnya sebatang anak panah terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan as dalam menjalani kehidupan ini dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri-diri kita dan menjadikan hal tersebut salah satu di antara sebab-sebab keistiqomahan kita. Nas'alullah taufik lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك